Kemudian kita lanjutkan dengan sebuah majlis dalam rangka saling nasihat menasehati dalam rangka tafakufid din mendalami ajaran agama kita yang mulia ini maka tidak diragukan lagi ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar sekali melebihi seluruh kenikmatan dunia apapun. Jangankan solat subuh berjamaah, solat sunnah sebelum subuh saja, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Rokata al-fajr khairun min al dunya wa ma fiha." Dua rakaat solat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi seluruh kekayaan dunia, seluruh kenikmatan dan kemewahan dunia apabila disatukan maka itu tidak akan mengalahkan dua rakaat sunnah sebelum melakukan solat subuh. Apalagi solat subuh yang wajib itu sendiri. Jadi ini adalah nikmat yang sangat besar sekali yang perlu senantiasa kita syukuri. Dan pada kenyataannya tidak semua orang bahkan tidak semua umat Islam yang Allah berikan anugerah ini. Pada kenyataannya masih banyak saudara-saudara kita yang lebih mementingkan tidurnya dan istirahatnya dibanding memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian nikmat majlis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmat yang sangat besar. Karena itu adalah salah satu tanda yang sangat besar yang menunjukkan kecintaan Allah kepada seseorang. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "May bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan agama. Allah akan jadikan dia orang yang memahami agama. Artinya semakin baik pemahaman kita terhadap agama, semakin luas dan mendalam ilmu kita terhadap agama berarti akan semakin banyak kebaikan kita di sisi Allah. Berarti sebaliknya pula Semakin kita jauh dari pemahaman agama yang benar Atau kita tidak berusaha mendalami agama Maka kita pula akan semakin jauh dari kebaikan Oleh karenanya jemaah sekalian Pada kesempatan kali ini InsyaAllah ta'ala Kita akan membahas Salah satu tema penting di dalam agama kita yang mulia ini agar kita lebih memahami agama dan ajaran Allah Subhanahu wa taala yaitu terkait dengan hubbun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kecintaan kepada nabi kita yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena umat Islam alhamdulillah seluruhnya pasti mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun seperti apa hakikat cinta yang sesungguhnya dan bagaimana cinta yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ternyata tidak semua orang yang memahaminya dengan baik tidak pula semuanya yang mengamalkannya maka disinilah pentingnya menuntut ilmu agama pentingnya menggali ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kecintaan kita kepada beliau menjadi benar kecintaan kepada kita kepada beliau menjadi lurus karena pada kenyataannya tidak semua orang yang mengaku cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kecintaannya itu benar. Tidak semuanya demikian. Maka perlu diluruskan dengan ilmu. Jadi marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat menuntut ilmu dan nikmat ibadah. Baik. Jemaah sekalian, yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban di mana keimanan kita tidak akan benar dan tidak akan sempurna sampai benar-benar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi siapapun dan melebihi apapun sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Fawalladhi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya Tidaklah seorang dari kalian beriman kepada Allah Sampai aku lebih dia cintai Melebihi orang tuanya sendiri dan anaknya sendiri Inilah jemaah sekalian Yang dituntut dari kita di dalam mencintai Nabi Muhammad SAW ini adalah sebuah kewajiban bahkan ini adalah syarat sempurnanya iman kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersumpah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kalian belum beriman sampai aku lebih kalian cintai melebihi orang tua kalian sendiri. Subhanallah. Orang tua yang sangat kita cintai yang telah berjasa begitu besar kepada kita yang telah melakukan kebaikan yang sangat banyak sekali untuk kita melebihi siapapun di dunia ini yang hidup saat ini ini pada umumnya manusia melebihi siapapun di dunia ini yang hidup saat ini yang lebih baik tidak ada yang lebih baik daripada orang tua kita tetapi jemaah sekalian kita dituntut untuk lebih mencintai Rasulullah SAW melebihi orang tua kita sendiri. Di antara rahasianya kenapa jemaah sekalian? Karena pada hakikatnya Rasulullah SAW lebih baik kepada kita dibanding orang tua kita sendiri. Lebih besar jasanya kepada kita dibanding orang tua kita sendiri. Dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi orang tua kita. Jadi mencintai Rasulullah SAW adalah konsekuensi keimanan. Kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita mencintai siapa yang Allah cintai. Sebagaimana kita harus membenci siapa yang Allah benci. Itulah di antara konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, awsaku ural iman al-hubbu fillah wal-bukdu fillah ikatan keimanan yang paling kuat hubungan keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah maka kita mencintai Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kita kepada siapapun karena Allah Subhanahu Wa Taala. demikian pula melebihi anak kita jemaah sekalian Betapapun kita sangat mencintai anak kita. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis, anak itu adalah samaratul fuad, buah hati. Karena saking cintanya orang tua kepada anaknya. Namun harus kita ingat, kecintaan kita kepada anak kita tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Yeah bahkan dari seluruh manusia dan dari seluruh apa yang kita cintai apakah itu manusia maupun harta kita sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan ajmain tidaklah beriman seorang hamba sampai aku lebih dia cintai daripada keluarganya sendiri atau istrinya dan hartanya sendiri dan dari seluruh manusia inilah jemaah sekalian yang dituntut dari kita di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru keimanan kita menjadi benar. Barulah keimanan kita menjadi benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai-sampai di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari bahwasanya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah La anta ahabbu ilayya Min kulli syai'in illa min nafsi Wahai Rasulullah Sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu Kecuali diriku sendiri Artinya Aku masih lebih cinta terhadap diriku Baru kemudian kepadamu Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar. Engkau belum beriman sampai aku lebih engkau cintai. Bahkan beliau bersumpah terlebih dahulu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, engkau belum beriman sampai aku lebih engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Maka jamaah sekalian, Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Saat itu juga tidak tunggu lama langsung beliau beliau radhiyallahu anhu berkata, "Fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Sesungguhnya sekarang wahai Rasulullah Demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, al an ya Umar." Sekarang wahai Umar, yakni sekarang baru imanmu menjadi benar. Demikian jemaah sekalian, yang dituntut dari kita di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau harus menjadi makhluk yang lebih kita cintai daripada siapapun juga. Daripada apapun juga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam Barang siapa yang lebih mencintai Yang lainnya Daripada Allah dan Rasulnya Sebagaimana Di dalam surat At-Taubah Ayat ke-24 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kul in aba'ukum Katakan wahai Muhammad kepada umatmu Apabila Orang tuamu wa abna'ukum dan anak-anakmu wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu wa azwajukum dan istri-istrimu wa ashiratukum dan karib kerabatmu wa amwalun wa amwalun iqtaraftumuha dan harta-harta yang kamu usahakan wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha dan tempat-tempat tinggal kalian yang kalian senangi. Ahabba ilaikum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Apabila itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya. Jadi Allah ingatkan kepada kita dalam ayat ini apabila orang tuamu, anakmu, saudaramu, istrimu, karib kerabatmu, hartamu, perniagaanmu dan rumahmu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya wallahu la yahdil fasikin dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik tersebut. Ya, subhanallah, kita mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Jadi jemaah sekalian, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih cinta kepada Allah adalah kewajiban. Adalah ibadah yang sangat agung. Walaupun ibadah itu, ibadah cinta ini pada asalnya adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Berada di dalam hati kita. Berada dalam hati kita, nggak kelihatan. Tetapi pahalanya sangat besar. Dan itu lebih besar daripada ibadah yang kelihatan. Kenapa? Karena nilai keikhlasannya lebih besar. Kan nggak kelihatan orang. Ya. Bahkan jamaah sekalian, ibadah kita yang zahir, yang nampak, besar atau kecilnya pahalanya, bahkan diterima atau tidaknya oleh Allah sangat bergantung pada amalan batin sangat bergantung pada amalan batin. Dan inilah rahasianya. Mengapa kita sulit atau bahkan mustahil melampaui ibadah para sahabat. Walaupun secara zahir mungkin saja kita melampaui. Itu secara zahir. Katakanlah sahabat punya uang berapa sih di masa tersebut? Kemudian dia infakkan di jalan Allah. Mungkin kita bisa lebih banyak. Kalau kita punya harta yang lebih banyak, kita bisa mengeluarkan sedekah atau berinfak di jalan Allah lebih besar. Atau bahkan kita bisa melakukan sholat lebih banyak rakaatnya. Kita lebih banyak berzikir. Lebih banyak mengucapkan zikir. Tetapi jemaah sekalian tetap saja kita tidak akan bisa melampaui para sahabat. Kenapa jemaah sekalian? Karena amalan hati kita berbeda para sahabat luar biasa amalan hati mereka. Dan di antara amalan hati mereka yang terbesar adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Makanya ada seseorang sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Dia tanya kapan hari kiamat. Ya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma a'datta Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak menjawab, malah balik bertanya, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Jadi jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan tidak penting kita mengetahui kapan hari kiamat. Bukan tidak penting, namun yang lebih penting adalah apa persiapan kita. Apa persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat? Dan juga hadis ini menunjukkan Kapan hari kiamat itu perkara gaib. Jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak tahu. Makanya Nabi SAW nggak menjawab. Kalau beliau tahu, pasti beliau jawab. Karena ilmu nggak boleh disembunyikan. Iya, kecuali memang ada satu hajat untuk disembunyikan. Tapi pada asalnya ilmu itu nggak boleh disembunyikan. Maka karena beliau tidak tahu, Beliau tidak menjawab Jangankan beliau Malaikat Jibril alaihi salam Malaikat yang sangat mulia Yang Allah Utus ke muka bumi ini Untuk membawa wahyu Kepercayaan Allah Ternyata juga tidak tahu kapan hari kiamat Sebagaimana dalam hadis Jibril Yaitu hadis Dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni Kapan kabarkan kepadaku kapan hari kiamat? Ini Jibril bertanya untuk mengajarkan kepada para sahabat. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya sama-sama nggak tahu yang bertanya yaitu malaikat Jibril dan yang ditanya Nabi Muhammad SAW sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat. <clears throat> Ini adalah dua makhluk yang paling mulia dari kalangan malaikat dan manusia. Tapi kok ada orang yang mengaku-ngaku tahu kapan hari kiamat? Tapi bahkan dia sudah meramal hari kiamat terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Walhamdulillah semua ramalan mereka itu tidak pernah ada yang terjadi dan itu adalah tanda-tanda dukun. Orang yang suka mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, itulah yang disebut dengan dukun. Karena itu perkara gaib. Itu termasuk perkara gaib. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Maka apabila ada orang yang mengaku tahu perkara gaib, berarti dia sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Sehingga orang yang mempercayainya, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seorang Nabi, ternyata nggak tahu kapan hari kiamat. Ini juga menunjukkan kepada kita Beliau adalah manusia biasa seperti kita juga Tidak mengetahui perkara gaib Maka tidak patut kita persekutukan dengan Allah Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada beliau, katakan kepada umatku walau katakan kepada umatmu walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani Andai saja aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Kenyataannya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud kepala beliau terluka dan gigi beliau patah. Ini menunjukkan beliau adalah manusia biasa seperti kita juga tidak punya sedikit pun sifat-sifat sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak patut dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Maka apa jawab orang tersebut? Hubbullahi wa rasulih. Yang aku siapkan adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan jamaah sekalian. Inilah yang dia siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa innaka ma'a ahbabta. Sungguh engkau akan bersama yang kamu cintai. Engkau akan bersama yang kamu cintai. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kalau kamu benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan dibangkitkan bersama beliau dan akan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Inilah keutamaan yang Allah janjikan untuk kita apabila kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jemaah sekalian, naudzubillah Hadis ini juga menunjukkan apabila kita memiliki cinta kepada orang-orang kafir bisa jadi kita dibangkitkan bersama mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, engkau akan bersama yang engkau cintai. Maksudnya akan dibangkitkan bersama-sama. Hadis ini sekaligus peringatan bagi kita tidak boleh mencintai musuh Allah. Tidak boleh mencintai orang kafir. Jangan-jangan kita dibangkitkan bersama mereka. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya mencintai atau berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu kalau benar iman kita. Nggak mungkin kita mencintai orang yang Allah benci. Kita hanya mencintai siapa yang Allah cintai dan harus membenci siapa yang Allah benci. Sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fama farihna ba'dal Islami farhan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'aman ahbabtah." ketika kami mendengarkan ucapan tersebut, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama yang engkau cintai. Kata Anas bin Malik, kami pun sangat senang. Ini para sahabat. Ketika beliau mengucapkan itu, maka para sahabat sangat senang sampai-sampai kata Anas, tidak ada yang lebih kami senangi setelah kami masuk Islam melebihi senangnya kami ketika mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau akan bersama siapa yang kau cintai. Lalu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fa ana uhibbullah wa rasulah." Maka aku cinta kepada Allah dan Rasulnya Wa Abu Bakar wa Umar Dan aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar Fa arju an akuna ma'ahum Wa in lam a'mal bi a'malihim Sehingga aku berharap Aku akan dibangkitkan bersama mereka meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Artinya jemaah sekalian, walaupun amalan kita sedikit, dengan modal cinta kepada Allah dan Rasulnya dan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW itu bisa menjadi sebab kita akan dibangkitkan bersama mereka dan dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Jadi jangan pandang remeh ini amalan besar sekali. cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih cinta kepada Allah, demikian pula cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Anas, "Fa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bi a'malihim." Aku harap berdasarkan apa yang telah diucapkan oleh Nabi tersebut, Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Aku harap aku akan dibangkitkan bersama mereka, bersama Rasul Abu Bakar dan Umar, meskipun aku tidak mungkin bisa beramal seperti amalan mereka. Gak mungkin kita bisa beramal seperti amalan Rasul. Maksudnya dari segi kualitasnya ataupun kuantitasnya. Amalan beliau begitu hebat. Demikian pula Abu Bakar dan Umar. Tapi jamaah sekalian, kalau kita cinta kepada mereka, maka itu akan menjadi modal yang sangat besar untuk kita berjumpa dengan mereka kelak di hari kiamat. Jadi Masya Allah, ini amalan yang sangat besar. Yang mudah. Amalan besar dan mudah. Cukup cinta di dalam hati. Maksudnya itu modal awalnya, pada dasarnya. Namun, kebenaran cinta itu juga perlu diuji, sebagaimana akan kita jelaskan insya Allah ta'ala. Baik Jadi ini keutamaan yang sangat besar yang akan kita raih Apabila kita cinta kepada Allah dan Rasulnya Demikian pula kepada para sahabat Insya Allah ta'ala kita akan dibangkitkan Bersama Nabi Muhammad SAW Dan para sahabat kelak di hari kiamat Dan akan bersama masuk ke dalam surga Demikian pula jemaah sekalian Keutamaan yang lainnya Yang Allah akan berikan apabila kita cinta kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada siapapun dan apapun juga yaitu kita akan dianugerahkan halawatul iman manisnya keimanan iman itu memiliki rasa manis hanya saja tidak semua orang yang bisa mengecapnya kenapa jemaah sekalian karena ada orang-orang yang imannya lagi sakit. Sama seperti orang yang fisiknya lagi sakit, madu yang manis terasa pahit. Makanan yang enak terasa kurang enak. Iya kan? Kalau orang lagi sakit, yang manis-manis, yang enak-enak terasa hambar. Sama persis jamaah sekalian. Orang yang imannya lagi sakit, hatinya lagi bermasalah, maka dia tidak akan mengecap manisnya keimanan. Dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana jalannya? Bagaimana caranya agar kita bisa merasakan manisnya keimanan? Supaya iman dalam diri kita tidak terasa hambar, dapat memberikan makna dan arti dalam hidup ini. Maka di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman Ada tiga perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang memilikinya maka dia akan merasakan manisnya keimanan Jemaah sekalian manisnya keimanan itu dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah artinya adalah istiladu ta'at وتحمل المشاق وتحمل المشاق في الدين وإثار ذلك على أعراض الدنيا manisnya keimanan itu adalah lezatnya ketaatan dan kemampuan untuk menanggung beban-beban berat di dalam menjalankan agama serta lebih mementingkan agama lebih mementingkan keridoan Allah dibanding seluruh nikmat dunia. Jadi orang yang sudah merasakan manisnya iman itu yang dia rasakan. Ketika dia beribadah kepada Allah dia rasakan nikmat. Dia rasakan lezat. Dan orang seperti ini jemaah sekalian, kalau dia sudah mendekati perbuatan maksiat, apalagi terjerumus dalam maksiat, hatinya tidak nyaman. Perasaannya tidak enak. Dia gelisah, dia gundah gulana. Makanya orang kalau berbuat maksiat kemudian dia nikmati, itu bahaya besar. Bahaya besar. Kalau dia berbuat maksiat kemudian dia rasakan nikmat, maka berada berarti dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Iya. Kalau orang beriman, kalau imannya itu benar, dia sudah merasakan manisnya iman. Jangankan berbuat maksiat, mendekati maksiat dia sudah rasakan ini kayaknya nggak benar. Nggak nyaman dirinya, gelisah, gundah gulana. Dan dia juga merasa Khawatir kalau dilihat orang. Itu tanda iman. Dan tentu dia lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun orang yang menikmati maksiat, maka ini menunjukkan hatinya sedang sakit, bahkan mungkin telah mati. Lebih parah lagi orang yang bangga dengan kemaksiatan. Habis berbuat maksiat dia merasa bangga, dia merasa hebat. Dan lebih parah lagi adalah orang yang mengajak berbuat maksiat. Ya, karena dia akan menanggung dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Iya. Adapun orang yang sudah merasakan manisnya iman, ibadah itu baginya merasa lezat. Nikmat bukan sebuah beban. Bukan lagi sebuah beban. Sebaliknya maksiat dia rasakan adalah hal yang sangat menyusahkan hidupnya, meresahkan hatinya. Itulah orang yang sudah merasakan manisnya iman. Dan dia lebih kuat di dalam menjalankan beban-beban yang sangat berat sekalipun di dalam menegakkan agama. Karena banyak orang baru mengamalkan sunnah sedikit, lalu ada yang mencemooh dirinya, ada yang menjelek-jelekkan dirinya, langsung patah semangat. Ya. Langsung berbalik ke belakang, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Takut dicemooh oleh orang. Baru itu saja cobaannya dia sudah mundur. Belum lagi dia dilempari dengan batu. Belum lagi dia disiksa atau bahkan dibunuh seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Baru dicemooh baru digibahi oleh orang karena mengamalkan sunnah. Maka itu menunjukkan dia belum merasakan manisnya iman. Ya. Ada pula orang-orang yang lebih mementingkan dunia demi dunia, hanya demi sesuap nasi, hanya demi satu pekerjaan yang gajinya nggak seberapa, yang gajinya nggak mungkin dia bawa sampai di kuburannya. Dia rela meninggalkan ajaran-ajaran Islam Dia rela meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rela terlambat solat berjamaah bahkan tidak solat sama sekali naudzubillah demi mempertahankan sebuah pekerjaan. Itu menunjukkan apa? Dia belum merasakan manisnya iman. Ini jemaah sekalian, solusi bagi kita untuk lebih kuat dalam beribadah kepada Allah dan menegakkan syariat Allah, raihlah manisnya keimanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita bagaimana caranya? untuk sampai pada manisnya iman. Kata beliau, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Barang siapa memilikinya, barulah dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding apapun selain keduanya. Inilah jalan yang pertama jemaah sekalian Kita harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya Melebihi apapun dan siapapun Kemudian yang kedua Wa an yuhibbal mar'ala yuhibbuhu illa lillah Hendaklah dia mencintai seseorang Tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Artinya karena Allah mencintai orang tersebut Maka dia pun cinta kepadanya Dan itulah dasar kita mencintai Rasulullah SAW ini yang tidak boleh kita lupakan. Dasar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah kecintaan Allah. Beliau adalah khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada sekedar habibullah. Habibullah itu derajatnya lebih rendah daripada khalilullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang tepat kalau dikatakan habibullah. Kita katakan beliau adalah khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, lebih dari sekedar kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah mencintai beliau melebihi siapapun, demikian pula kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi seluruh makhluk. Iya. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakrahu ay yuqadzafa fil nar. Seseorang itu akan merasakan manisnya keimanan apabila dia membenci untuk kembali kepada kekafiran. Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut, sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar dalam neraka atau dilempar ke dalam api. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, hatta ayyuqazafa finnar ahabba ilaih min an yauda ilal kufur. Seseorang tidak akan merasakan manisnya keimanan sampai dilempar ke dalam api, dibakar dengan api, itu lebih dia sukai daripada harus kembali melakukan kekafiran. Iya. Makanya Nabi SAW berpesan, La tusyrik billah wa in wa Jangan kamu menyekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara dipenggal-penggal. Dibunuh, tapi disiksa dulu. Dipotong-potong baru mati. Ataupun dengan cara dibakar. Jangan sekali-sekali kamu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian tiga jalan untuk meraih manisnya keimanan. Maka yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada siapapun dan apapun juga. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lebih tinggi daripada itu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibadah yang sangat agung yang mana Allah menjanjikan keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar dan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat agung bagi siapa yang memiliki amalan ini di dalam hatinya. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih lagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya jemaah sekalian apabila kita sudah memahami keutamaan ini, mesti lebih kita perbesar dan perkuat rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Namun jamaah sekalian, cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak cukup hanya berupa perasaan di dalam hati. Tidak cukup hanya pengakuan belaka. Kalau semua itu semua orang boleh melakukan. Semua orang bisa melakukan. Bahkan semua umat Islam pun mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Tetapi ternyata jemaah sekalian, tidak semua cinta yang diterima. Kita cinta tapi Allah nggak terima cinta kita. Ya, seperti kata penyair jahiliyah dahulu, kullun yadda'i waslan bilaila wa la tukirru lahu bidab. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Tapi Laila enggak mengaku punya hubungan dengan mereka. Ya, karena saking tergila-gilanya mereka kepada Laila. Masing-masing mengaku saya kekasih Laila, tapi Laila enggak kenal dia. Demikian pula itu bisa terjadi pada diri kita yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi Allah tidak mengakui kecintaan kita. Rasulullah SAW tidak mengakui kecintaan kita. Kalau begitu jemaah sekalian, harus cinta kita itu dibuktikan. Harus dibuktikan kebenaran cinta itu. Kalau kita tidak membuktikan kebenaran cinta kita, maka itulah cinta yang palsu. Walaupun kita merasa benar. Walaupun hati kita terasa mengharu biru kecintaan kepada Rasulullah SAW, namun kita tidak membuktikannya, maka itu adalah cinta yang palsu. Bukan cinta yang jujur, bukan cinta yang benar, melainkan cinta yang bohong, cinta yang palsu. Kalau begitu jemaah sekalian, apa sebetulnya bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, bahkan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketahuilah Buktinya adalah ittiba. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat cinta. Itulah hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan cinta kepada Allah. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa menjalankan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Adapun orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi dalam amalan ibadah kesehariannya bahkan dalam keyakinan dan akidahnya dia tidak meneladani Rasulullah SAW, dia lebih senang mengada-ada dalam agama dia lebih senang mengikuti siapa saja tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka cintanya adalah cinta yang palsu walaupun dia mengaku cinta Walaupun dia mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia merasa cintanya sangat kuat, bahkan walaupun dia rela berkorban nyawa dan harta sekalipun demi untuk cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, tapi dia tidak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia malah senang mengada-ada dalam agama, membuat cara-cara baru dalam beribadah kepada Allah, tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya itu bohong. Walaupun dia merasa benar. cintanya itu palsu. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu Apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah sekalian, ayat ini dikatakan para ulama dengan sebutan ayatul mihnah. Ayat ujian. Maksudnya ujian apa? ujian kecintaan ujian terhadap orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mana bukti kalian? Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tegaskan dalam ayat ini, In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yaitu, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dua keutamaan besar yang Allah berikan kepada orang yang mencinta yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu jemaah sekalian? Yuhibbukumullah. Baru kemudian Allah akan mencintai kalian. Jadi sebelum kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan mencintai kita. Allah hanya akan mencintai kita apabila kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat. syarat untuk meraih cinta Allah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian anugerah yang kedua wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian ya, subhanallah dua keutamaan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraih kecintaan Allah subhanahu wa taala dan ampunan Allah subhanahu wa taala sebagaimana juga itu merupakan syarat untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala wa in tuti'uhu tahtadu apabila kalian menaati beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kalian akan mendapatkan hidayah ya sebaliknya jemaah sekalian orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun pada kenyataannya dia menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi perintahkan tidak diamalkan. Apa yang Nabi larang malah itu yang dia lakukan. Tapi dia masih mengaku cinta Rasul. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akibatnya apa jemaah sekalian? Justru dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala telah mengancam kita dan mengingatkan kita falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi urusan beliau yaitu agama beliau petunjuk beliau siapa yang menyelisihinya maka kata Allah dia akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Coba kita perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengancam, mengancam siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan ditimpa dua hal. Yang pertama, fitnah. Apa fitnah yang dimaksudkan di sini? Maksudnya adalah kesesatan. Itu arti fitnah. Di dalam ayat ini. Orang yang menyelesihi petunjuk Rasulullah SAW Dia pasti tersesat Tidak peduli dia cinta atau benci kepada Nabi SAW Kalau kemudian dia menyelesihi petunjuk beliau Dia akan tersesat Bagaimana mungkin Orang yang tersesat ini Mendapatkan kecintaan Allah Bagaimana mungkin Dia dikatakan orang yang cinta kepada Rasul Sementara hidupnya tersesat Jadi Hakikat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti petunjuk beliau supaya kita tidak tersesat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita. Laqad taraktukum 'alal bayda. Lailaha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Maksudnya ajaran beliau jemaah sekalian sangat jelas seperti sesuatu yang putih sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam malamnya bagaikan siangnya. Enggak ada yang tidak jelas. Semua ajaran Rasul jelas bagi orang yang mempelajarinya. Jadi inilah pentingnya mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi jelas menjadi jelas bagi kita untuk kita ikuti. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang menyelesihi sunnah itu kecuali dia pasti binasa. Binasa itu artinya tersesat di dunia dan akan diazab di akhirat. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullah taala berkata, as sunnatu safinatun nuh. Sunnah itu adalah perahu Nabi Nuh. Man rakibaha najah wa man takhallafa anha gharib au halak siapa yang menaiki perahu Nabi Nuh dia selamat siapa yang nggak mau naik dia pasti tenggelam itulah jemaah sekalian perumpamaan sunnah dalam hidup ini bagaikan perahunya Nabi Nuh alaihi salam di masa beliau semua yang naik selamat yang nggak mau naik walaupun anaknya sendiri celaka ya Jadi ini hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. meneladani sunnah beliau. Adapun yang mengaku-ngaku cinta tetapi tidak mau meneladani sunnah beliau, maka apa kata beliau? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku bukan dari golonganku. Percuma saja kita mengaku cinta. Tapi kemudian kita lebih senang mengada-ada dalam agama. Atau tidak mau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya sepakat. Kalau kita baca sejarah Nabi dan para sahabat, kita semuanya pasti sepakat bahwa para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi. Iya kan? Mereka berkorban diri dan harta mereka. Mereka lebih senang mereka yang dilukai daripada Rasulullah SAW harus terluka. Mereka korbankan nyawa dan harta mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membela beliau karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita semuanya sepakat jemaah sekalian. Maka mestinya kita juga sepakat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena para sahabat mereka senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalau kita melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga tidak melakukannya, maka seakan-akan kita lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal itu tidak mungkin. Oleh kerana jemaah sekalian Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita Untuk menjauhi Amalan-amalan yang tidak beliau contohkan Dan senantiasa meneladani sunnah beliau Dahulu para sahabat Mengamalkan sunnah Kenapa jemaah sekalian? Karena itu sunnah Nabi Karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW Tapi banyak orang di hari ini yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mengamalkan sunnah apa kata mereka itu kan hanya sunnah seperti itu kalau orang yang cinta kepada nabi dia katakan itu kan hanya sunnah padahal sahabat me melakukannya karena itu sunnah sebagian orang di hari ini meninggalkan karena itu hanya sunnah kata mereka maka sungguh sangat jauh perbedaan antara cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kita kepada beliau. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita tidak mungkin dapat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya kecuali dengan ittiba kepada beliau, meneladani beliau. Dan kita tidak mungkin ittiba kepada beliau kecuali terlebih dahulu kita menuntut ilmu. Kita belajar seperti apa petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah kalau kita mempelajari petunjuk beliau maka kita akan dapati beliau telah menunjukkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita semua kebaikan. Semua sudah ada. Sudah lengkap. Sehingga nggak perlu kita tambah sebagaimana tidak boleh kita kurangi. Bukankah Allah telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum? Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Maka kalau kita menambah-nambah itu sama saja kita mengatakan agama ini belum sempurna. Walaupun secara tidak langsung. Dan juga itu sama saja kita menuduh dengan tuduhan yang sangat jelek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tuduhannya jemaah sekalian kalau kita menambah dalam agama? Seakan-akan kita menuduh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan tugas beliau sebagai seorang rasul dengan baik. Apa tugas beliau? Tugas beliau adalah mengajarkan semua kebaikan. Tidak boleh ada satu kebaikan kecuali beliau sudah ajarkan. Sekarang kalau kita kemudian mengatakan ini amalan yang baru, tidak beliau ajarkan, tapi itu kebaikan. Itu sama artinya secara tidak langsung kita mengatakan Rasul tidak melakukan tugasnya dengan baik. Karena ini ada kebaikan yang beliau belum ajarkan. Tapi saya bisa tahu dan beliau belum ajarkan. Apakah itu cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? menuduh beliau dengan tuduhan yang jelek, apakah itu menunjukkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Kemudian jemaah sekalian, mungkin yang terakhir bukti dan tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah banyak bersalawat kepada beliau. Apa artinya salawat? Salawat itu artinya mendoakan kepada Allah agar beliau dianugerahkan rahmatnya Bukan berdoa kepada beliau, jangan salah kaprah. Bukan berdoa kepada beliau, melainkan berdoa kepada Allah agar beliau dianugerahkan rahmat dan ampunan Allah. Ya. Maka hendaklah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hendaklah setiap kita mendengar nama beliau kita ucapkan salawat termasuk orang yang bakhil sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila aku disebutkan di sisinya lalu dia tidak bersalawat dan juga jemaah sekalian kita berusaha senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan tulisan maksudnya kalau kita lagi menulis Nabi Muhammad maka tulis ucapan salawat sallallahu alaihi wasallam dan juga jangan disingkat. Jangan disingkat jadi sau. Nanti jadinya gergaji. Ya kan? Sau itu artinya gergaji. Ya. Maknanya jadi beda. Ya. Jangan disingkat, tulis lengkap. Tulis dengan lengkap. Bahkan para ulama dahulu kalau mereka menulis hadis karena gurunya agak cepat. Gurunya agak cepat, maka dia tulis nama Rasulullah, kemudian dia kosongkan dulu, baru dia tulis hadisnya supaya nggak ketinggalan. Supaya nggak ketinggalan. Nanti sudah selesai, tulis hadis, baru dia tambahkan salawat di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sudah bersalawat dengan lisan, dia bersalawat juga dengan tulisannya. Ya, makanya jemaah sekalian, orang yang mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak bersalawat. Ya, subhanallah, beberapa menit mulai dari sejak apa namanya pada subuh tadi sampai jam ini kita sudah ber banyak berapa banyak bersalawat ketika kita mendengarkan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapan nama beliau dan beliau telah bersabda man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran siapa yang bersalawat untukku satu kali Allah akan bersalawat untuknya sepuluh kali jadi kita bersalawat untuk Rasulullah SAW, ternyata kebaikannya kembali kepada kita juga. Itu tandanya apa jemaah sekalian? Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah tambah cinta kepada kita. Jadi, inilah keutamaan. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW dengan itibar kepada beliau. Kalau kemudian kita malah mengada-ada dalam agama, menciptakan cara-cara yang baru yang tidak beliau ajarkan, itu bukan malah mendapatkan kecintaan Allah justru mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jemaah sekalian, uh, pembahasan materi ini sebetulnya masih sangat luas untuk lebih memahami dan mendalami hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kesempatan kali ini karena waktu kita terbatas, saya cukupkan sampai di sini semoga ada manfaatnya. Dan mungkin saya sebutkan satu judul buku yang sangat bagus, buku tipis tapi sangat bagus menjelaskan tentang hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu buku yang berjudul Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatuh. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tandanya atau bukti-buktinya yang ditulis oleh Syekh Dr. Fadl Ilahi. Fadl Ilahi Zahir dan buku ini sudah diterjemahkan. Iya. Yeah. Tapi kalau kita baca buku-buku hadis seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai juga tidak sedikit kita akan dapatkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu kita terbatas saya cukupkan sampai di sini. Barangkali sebelum tutup ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Silakan Pak. Mungkin Bapak yang lebih dulu Bu. Silakan. Waalaikumsalam. Cinta kepada ahlul bait. Baik. Baik. Iya. Iya. Baik. Sebetulnya ini termasuk yang belum saya tambahkan yang juga sebetulnya sangat penting. Di antara bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga cinta kepada keluarga beliau. Itu juga tanda cinta. Tanda cinta yang sangat besar, yang sangat kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai keluarga beliau. Kemudian mencintai sahabat-sahabat beliau. ya. Yeah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita wa udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan keluargaku. Ya. Maka siapa yang mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dia mencintai Nabi. Siapa yang membenci keluarga Nabi Muhammad SAW, sama dia juga mencintai Nabi. E, membenci Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah jemaah sekalian, orang-orang yang paling cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW adalah ahlu sunnah wal jamaah. Adapun orang-orang yang mengaku cinta namun perbuatan-perbuatan mereka sangat bertentangan dengan pengakuan mereka, maka kecintaan mereka itu adalah kecintaan yang palsu atau dusta, mereka itulah yang dikenal dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah mengaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal tindak tanduk mereka, sikap-sikap mereka, perbuatan-perbuatan mereka banyak menyakiti keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa jamaah sekalian? Karena mereka hanya mencintai sebagian keluarga Nabi dan membenci sebagian keluarga yang lain. Mereka hanya mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunan beliau. Adapun istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka benci. Padahal Allah telah mengatakan kepada kita istri-istri beliau adalah ummahatuhum yaitu ibunya orang-orang beriman. Makanya jemaah sekalian, istri para nabi setelah beliau meninggal dunia tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Karena mereka itu ibu kita, nggak mungkin kita menikahi ibu kita. Iya. Tapi orang-orang Syiah malah membenci istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama istri yang paling beliau cintai, Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Juga mereka mengaku cinta kepada Ali bin Abi Thalib sebetulnya bukan betul-betul cinta Melainkan mereka menyekutukan Allah dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka berdoa kepada Ali. Mereka minta pertolongan kepada beliau. Mereka meyakini Ali dan keturunannya mengetahui perkara gaib. Itu semua perbuatan syirik, bukan cinta secara hakiki. Iya, jadi sebetulnya mereka nggak betul-betul juga cinta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang paling cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW adalah ahlu sunnah wal jamaah tanpa membeda-bedakan mereka. Tapi jamaah sekalian perlu dipahami cinta terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan seperti orang Syiah itu. Cinta tapi melampaui batas. Sampai-sampai mereka meyakini Ali dan keturunannya tahu perkara gaib. Berarti mereka samakan Ali dengan Allah. Bahkan mereka berdoa kepada Ali, kepada Al-Husain, kepada keturunan-keturunan Ali bin Abi Thalib yang lain. Ya, mereka kultuskan bahkan mereka bangun kuburan Al Husain yang mereka klaim sebagai kuburan beliau di Karbala dan mereka pergi berhaji ke sana. Jadi mereka di samping berhaji ke Mekah, mereka juga punya haji yang lebih ramai mereka kunjungi. Lebih ramai dibanding mereka datang ke apa namanya? Ka'bah, ke Baitullah, yaitu di kota Karbala di Irak yang mereka yakini sebagai kuburan Al Husain radhiyallahu anhu. Ya, itu namanya cinta tapi melampaui batas berlebih-lebihan. Persis seperti orang-orang Nasrani mencintai Nabi Isa alaihissalam, persis yang mereka lakukan. Bahkan mungkin mereka lebih parah. Ya. Atau paling tidak sama. Mereka sudah menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan mereka. Karena saking cintanya. Maka jangankan kepada keluarga Nabi, kepada Nabi kita sendiri sekuat dan sedalam apapun cinta kita kepada beliau, enggak boleh berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh sampai kita samakan kedudukan beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidaklah kita mencintai beliau kecuali karena Allah cinta kepada beliau. Andai saja Allah benci kepada beliau, kita harus membencinya. Namun beliau adalah orang yang paling Allah cintai, sehingga kita pun lebih mencintai beliau melebihi siapapun. Itu yang harus kita ingat. Kita cinta kepada beliau karena Allah. Karena Allah mencintai beliau. Karena beliau orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi nggak boleh berlebih-lebihan. Contoh lain jemaah sekalian, orang berlebih-lebihan mencintai keluarga Nabi. Seakan-akan yang diucapkan atau yang diamalkan oleh orang yang dianggap keluarga Nabi ini semuanya sudah benar. Gak mungkin salah. Itu namanya melampaui batas. Ya. Itu namanya dia sudah menjadikan orang tersebut sudah seperti Tuhannya. Yang seakan-akan semua yang dia katakan pasti benar, gak mungkin salah. Maka jemaah sekalian, siapapun walaupun dia termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW, kalau dia melakukan amalan yang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW itu sendiri, gak boleh kita ikuti, gak boleh kita benarkan. Ya. Yeah. Jangankan jamaah sekalian orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Itu pun nggak boleh kita dengan mudah percaya. Nah ini juga perlu diingatkan. Tidak boleh dengan mudah kita percaya orang yang mengaku keluarga Nabi atau keturunan Nabi. Itu pembuktiannya berat. Ya, harus ada ulama yang ahli nasab yang bisa membuktikan. Dan di masa ini sudah semakin berkurang ulama ahli nasab. Dia bisa apa namanya mengetahui nasabnya. Benar nggak dia keturunan Nabi atau tidak? Dia adalah fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai kepada Nabi Muhammad SAW ya Iya. Itu dari satu sisi. Nggak boleh dengan mudah begitu saja kita mengakui dia adalah keturunan Nabi. Nggak boleh. ya Dan juga jemaah sekalian, orang kalau sudah mengaku keturunan Nabi, maka dia ada ada hukum-hukum tersendiri. Di antaranya apa? Dia nggak boleh terima sedekah, nggak boleh terima zakat. Karena kata Nabi SAW, zakat itu kotoran manusia. Ya, itu harta kita yang harus kita bersihkan. Artinya dia seperti kotoran harta kita. Nggak boleh diserahkan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu keutamaan keluarga Nabi. Kalau ada orang ngaku keluarga Nabi, terima sedekah terus kecuali hadiah. Kalau hadiah boleh. Nah ini. Kemudian jemaah sekalian, yang paling penting adalah walaupun terbukti dia keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita cinta kepadanya. Bahkan para sahabat dulu mencintai keluarga Nabi melebihi keluarga mereka sendiri. Tetapi jemaah sekalian, jangan melampaui batas. Dia manusia biasa seperti kita juga. Jangankan kepadanya, kepada Nabi kita nggak boleh menyembah beliau. Tidak boleh berdoa kepada beliau Tidak boleh berharap kepada beliau Tidak boleh bertawakal kepada beliau Dan apabila mereka melakukan amalan Yang tidak sesuai petunjuk beliau Tidak boleh kita ikuti Tidak boleh kita ikuti Dan keluarga Nabi SAW Tidak sedikit pun bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Jangankan keluarga beliau jemaah sekalian Nabi sendiri Tidak sedikit pun bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Bahkan beliau tidak bisa menyelamatkan putrinya sendiri. Andai putrinya menyekutukan Allah, sebagaimana beliau pernah bersabda kepada Fatimah, "Wa ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali ma la ugni anki min Allahi syai'an." Wahai Fatimah anaknya Muhammad, silahkan minta harta yang aku miliki. Itu yang bisa aku berikan kepadamu. Tetapi aku tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun dari azab Allah. Ya. Jadi Orang yang keturunan Nabi Muhammad SAW bukan jaminan dia sudah pasti selamat masuk surga bukan. Ya. Bahkan ada keluarga beliau yang sangat beliau cintai yang telah memiliki jasa yang sangat besar terhadap beliau bahkan juga terhadap Islam mati dalam keadaan kafir. Siapa beliau? Abu Talib. Ya. Jadi sekali lagi walaupun dia keturunan Nabi Muhammad SAW itu bukan jaminan dia masuk surga dan bukan pula jaminan amalannya sudah pasti benar. Baik. Kemudian jemaah sekalian, cinta kepada sahabat. Ini juga tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena para sahabat adalah orang-orang yang Nabi sangat cintai. Sudah sepatutnya kalau kita cinta kepada Nabi, kita pun cinta kepada orang yang beliau cintai. Makanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "La tasubbu ashhabi, la tasubbu ashhabi, jangan kalian mencaci sahabatku. Jangan kalian menghina atau mencerca sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu." Andai seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud emas yang diinfakkan para sahabat tidak pula separuhnya. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita mencela sahabat, sebagaimana kita juga diperintahkan mencintai keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi orang-orang Syiah itu tadi justru mereka menjadikan mencela dan membenci sahabat sebagai bagian dari ibadah mereka kepada Allah. Naudzubillah. Ya. Maka mereka itu adalah pembohong besar. Ya. Walaupun mereka bikin organisasi di Indonesia namanya adalah Ijabi. Ya. Apa arti Ijabi? Ikat Ikatan Jamaah Ahlul Bid'ah. Ya. Atau mereka namakan Ikatan Jamaah Ahlul Bait, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Jadi seakan-akan mereka cinta kepada Ahlul Bait, padahal kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak sedikit pun mereka tidak punya cinta kepada uh, keluarga Nabi Muhammad SAW kecuali dengan cara yang melampaui batas. Iya. Barangkali demikian. Wallahu alam. Silakan. Waalaikumsalam. Salawat kepada Allah. Kemudian kita bersalawat. Kemudian eh, bukankah Allah sudah menjanjikan surga bagi eh, manusia pilihannya? kemudian apakah salawat itu e, bagi kita mendapatkan syafaat untuk di yaumil akhir itu itu yang saya baik kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ampunannya dan rahmatnya untuk beliau. Ucapan seperti ini tidak menafikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dirahmati dan telah diampuni. Ya. Jadi beliau sudah dirahmati dan diampuni, tapi tetap saja kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendoakan kepada Allah agar beliau tetap dirahmati dan diampuni dan ditambahkan rahmat dan ampunannya tersebut. Ya. Karena itulah sebab beliau dan kita masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah." Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya dapat memasukkannya ke dalam surga. Enggak seorang pun. Kemudian sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Tidak pula engkau wahai Rasulullah?" Kata beliau, wala ana. Tidak pula aku. Bukan amalanku yang men yang menyebabkan aku masuk surga. Ini seorang nabi dan rasul, amalannya begitu hebat. Tapi ternyata bukan itu sebab beliau masuk surga. Apalagi kita. Kemudian kata beliau, illa ayyatagammadani rabbi birahmatin minhu wa maghfiratin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya dan ampunannya kepadaku. Itulah yang menyebabkan aku masuk surga. Ya. Jadi tetap kita mendoakan terus agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahkan rahmat Allah dan ampunannya. Dan itu bukan berarti beliau belum dirahmati dan diampuni, bukan, bukan itu maksudnya. Ya. Agar tetap dirahmati dan diampuni, bahkan ditambahkan. Ya. Jadi intinya salawat itu adalah berdoa kepada Allah. Ini yang maksudnya ingin saya sampaikan. Salawat itu adalah berdoa kepada Allah agar memberikan keutamaan untuk beliau. Bukan berdoa kepada beliau. Bukan berdoa kepada beliau. Dan kemudian di antara keutamaan yang akan kita dapatkan di samping hadis yang sudah kita sebutkan tadi, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Demikian pula, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, termasuk keutamaan orang yang banyak bersalawat, dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Iya. Itu pun syafaat tersebut bukan berarti dia harapkan dari Rasulullah SAW, tapi harapkan dari Allah. Karena dia sedang bersalawat itu, sedang berdoa kepada Allah. Maka salah besar kalau kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, kemudian kita harapkan kepada beliau agar memberi syafaat kepada kita. Itu syirik namanya. Tapi kita harapkan kepada Allah agar beliau bisa memberi syafaat kepada kita. Itu baru benar. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Kulillahi asyafa'atu jami'an. Katakan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Artinya, kalau kita harapkan dari Nabi Muhammad SAW, berarti kita telah mengharapkan sesuatu yang hanya milik Allah dari beliau. Dan itulah salah satu bentuk kesyirikan. Ya, Ini yang perlu kita luruskan. Karena banyak orang mengira Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat pada hari kiamat, berarti syafaat itu milik beliau, sehingga diharapkan kepada beliau, dan bahkan mereka minta kepada beliau. Itu salah besar, itu syirik justru. Itu termasuk syirik. Syafaat itu milik Allah. Syafaat itu milik Allah. Rasulullah SAW tidak mungkin bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah izinkan kepada beliau dan Allah ridhoi orang yang akan dia berikan syafaat. Jadi walaupun beliau sudah diizinkan, tapi orang yang beliau hendak berikan syafaat belum Allah ridhoi, beliau nggak bisa melakukannya. Maka syafaat itu milik Allah. Jangan diharapkan dari Rasulullah SAW, apalagi diminta dari beliau. Baik, barangkali demikian. Wallahu alam. Mungkin ada yang lain atau sudah cukup? Silakan. Apa sudah cukup Pak ya? Nah, baik, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya.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 Wa ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.